yang sudah dibahas kemarin. Walhamdulillahi tamna'ul mizan. Sedangkan ucapan Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Dan subhanallah dan Alhamdulillah kedua-duanya akan memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sadaqah adalah bukti. Dan sabar adalah pelita. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka Dan Al-Qur'an akan menjadi hujjah apakah yang mendukungmu atau yang menyalahkanmu. Kullun nas yaghdu. Semua manusia dalam keadaan berjalan. Maka di antara mereka mempertaruhkan atau semua mereka mempertaruhkan dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha. Apakah dia akan memerdekakan dirinya atau justru membinasakan dirinya? Kemarin sudah dibahas mengapa tuhur disebut dengan separuh iman. Bisa jadi karena jenisnya, karena ada yang namanya salat itu ruh dan ada yang sifatnya jasad, dohir, ada yang batin. Maka tuhur adalah pembersihan batin. Ada pula yang menafsirkan kenapa disebut separuh karena keduanya saling menghapuskan Tuhur juga menghapuskan, yang ini juga menghapuskan. Dan lain-lain dari jawaban para ulama. Yang berikutnya walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina samawati wal ard. Fahada syakkun min rawi fi lafdih. Dengan kata au yang artinya atau itu adalah keraguan dari perawinya apakah alhamdulillah atau alhamdulillah dengan subhanallah. Wa fi riwayat nasai wa Ibnu Majah dalam riwayat Nasai dan Ibnu Majah disebutkan at-tasbih wa takbir bil samawati wal ar Justru tasbih bukan alhamdulillah. Tasbih dan takbir akan memenuhi antara langit dan bumi. Dalam hadis seseorang dari kalangan Bani Sulaim At-tasbihu nisful mizan. Bahwa ucapan subhanallah itu akan memenuhi atau akan merupakan separuh dari timbangan. Dan kalimat alhamdulillah memenuhinya. Wa takbir yamla'u ma baina samawati wal ard dan takbir akan memenuhi langit dan bumi. Dikeluarkan pula oleh Tirmidzi dari hadis Al-Ifriqi dari Abdullah ibn Yazid, dari Abdullah ibn Amr, dari Nabi SAW Qal at-tasbihu nisful mizan. Ucapan tasbih subhanallah memenuhi um, menjadikan separuh timbangan. Sedangkan alhamdulillah memenuhinya. Wala ilaha illallah laisa laha dunallahi hijabun. Sedangkan kalimat la ilaha illallah tidak ada antara dia dengan Allah hijab hingga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih dan tahmid karena keduanya dikatakan yang ini separuh dan alhamdulillah memenuhi maka para ulama menyatakan mengapa dan inilah rahasianya mengapa disebutkan dua subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih subhanallah wa bihamdih kenapa dua ini masih banyak pas dikit-dikit lain kenapa yang dua ini yang disebut sampai 100 kali karena akan memenuhi timbangan bersama-sama antara tasbih dengan tahmid Wa qala laisa isnaduhu bil qawi. Qultu ikhtalafa fi isnadihi 'ala al-ifriqi. Tetapi sanadnya tidak begitu kuat, yang ini yang terakhir. Kalau yang pertama sudah jelas dalam Sahih Muslim. Saya katakan karena berselisih para ulama tentang al-ifriqi. Farawa anhu an Abi Alqamah an Abi Hurairah. Diriwayatkan dari Ifriqi dari Abi Alqamah dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Ada tambahan Wallahu akbar mil'us samawati wal ard. Sedangkan Allahu akbar memenuhi langit dan bumi. Rawa Ja'far Al-Firyabi dalam kitab al zikr dan juga yang lainnya dari hadis Ali dari Nabi SAW Qala alhamdulillahi mil'ul mizan Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan Wa subhanallah nisful mizan Sedangkan subhanallah separuh dari timbangan dan la ilaha illallah wallahu akbar memenuhi antara langit dengan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Wa kharaja eh, kharaja al-Firyabi aidan. Al-Firyabi juga mengeluarkan dari hadis Muad ibn Jabal dari Nabi SAW ucapan kalimatani ihdahuma man qalaha lam yakun laha nahiyatun dunal arsy والأخرى تملأ ما بين السماوات والأرض لا إله إلا الله والله أكبر dua kalimat salah satunya kalau diucapkan tidak ada ujungnya kecuali arsh nihaya adalah ujung paling tingginya Dari yang paling tingginya kecuali arsh sedangkan yang lain akan memenuhi antara langit dengan bumi apa itu Allah la ilaha illallah Allahu akbar إله إلا الله والله أكبر فقد تضمنت هذه الأحاديث فضل هذه kalimatil arba' على كل حال dengan perbedaan-perbedaan tadi, ada yang mengatakan memenuhi timbangan, ada yang mengatakan separuh timbangan, ada yang menyatakan memenuhi antara langit dengan bumi. Ala kulli hal, dengan lafat yang manapun dari riwayat-riwayat tadi, menunjukkan tadammanat mengandung fadla hadhil kalimat mengandung keutamaan kalimat-kalimat ini. Keutamaan dikir-dikir tersebut yang arba, yang empat. Allati afdalul kalam. Yang merupakan sebaik-baik ucapan. Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Walaupun tidak harus dinyanyikan. Karena mereka sepertinya membaca hadis-hadis sini sehingga mereka kemudian mendendangkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ila akhir. Tapi jangan kita kemudian mengingkari kalimat-kalimat tersebut. Kalimat tersebut memang kalimat-kalimat yang utama. Fa alhamdulillah hamdulillah fattafaqat al ahadithu kulluha ala annahu yamla'ul mizan. Adapun kalimat alhamdulillah sepakat semua riwayat-riwayat. Semua hadis-hadis sepakat bahwa kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Waqad qila innahu darbu masal. Dan bisa dikatakan pula oleh para ulama bahwa itu hanya permisalan. Maksudnya apa permisalan? Wa innal ma'ana maknanya adalah lau kana alhamdu jisman lamala al kalau saja kalimat alhamdulillah ini adalah satu benda atau satu jisim, jismun, lamala al-mizan, maka dia besarnya akan memenuhi timbangan. Wa qila balillah azza wa jal yumathil a'mala bani Adam wa aqwalihim suwaran tura al qiyamah wa tuzan. Dikatakan pula, wa qila, dikatakan pula, bahkan Allah azza wa jalla benar-benar akan membentuk semua amalan dalam bentuk benda. Amalan Bani Adam nanti umul kiamah akan dibentuk seperti bentuk benda. Ucapan-ucapannya juga seperti bentuk bentuk benda. suara satu bentuk yang akan terlihat nanti umul kiamah. Yang bisa dilihat, bisa ditimbang. Tentunya ini salah satu jawaban dari tafsir ayat Allah Ta'ala tentang mizan. Bahwa amalan akan ditimbang, amalan akan ditimbang. Beberapa aklaniyun, mu'tazilah dan sejenisnya berkata, yang namanya amalan itu bukan benda. Nggak mungkin, nggak mungkin ditimbang. Terus bagaimana kita menjawab mereka? Ada beberapa jawaban. Jawaban pertama, orangnya ditimbang. Orangnya ditimbang, kalau dia amalannya soleh akan lebih berat. Kalau amalannya kurang bagus akan lebih ringan. Sehingga ini mereka punya dalil. Dalilnya adalah ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon, orang-orang tertawa melihat betis yang sangat kurus. Kemudian kata Nabi, betis itu nanti yaumul qiyamah lebih berat dari gunung Uhud. Artinya ditimbang. Mengapa lebih berat? Karena dipakai untuk amal saleh, dipakai untuk jihad, dipakai maka lebih berat ya. Ini jawaban pertama. Jadi timbang itu bukan Amalan kan bukan benda. Bagaimana ditimbang? Orang yang ditimbang. Yang kedua jawabannya adalah ini yang sedang kita bahas. Dijadikan oleh Allah amalan tadi dalam bentuk benda yang bisa dilihat. Dan Allah maha kuasa. Allah maha bisa. Maut saja bisa dijadikan seperti kabshan. Seperti seekor kambing yang disembelih di antara surga dengan neraka. <coughs> Demikian pula amalan-amalan. Bisa dilihat, ini amalan kamu. Kemudian ditimbang. Jawaban ketiga adalah bukunya yang ditimbang. Buku catatannya Oh ini catatan kamu, ini catatan kamu. Belum timbang. Catatan amal kebaikannya dan catatan amal kejelekannya. Dan hampir semuanya ada dari dalilnya Ada riwayat-riwayatnya. Ima semuanya terjadi, ditimbang orangnya, ditimbang catatannya, ditimbang amalannya dalam bentuk benda. Wallahu ta'ala a'lam. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Ya'til Qur'anu yawmal qiyamah. Taqdumuhul baqarah wa Ali Imran ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani aw farqani min tayrin khawafin. Hadis riwayat Muslim dikeluarkan oleh Muslim di sahih dari hadis Abu Umamah dan Tirmidzi bahwasanya Al-Qur'an nanti akan datang yaumul qiyamah yang paling depan adalah Al-Baqarah dan Ali Imran Kanahuma Mata Dua surat ini seperti dua awan yang berjalan. Atau dua gaya yatani Sama, maknanya hampir sama seperti apa? kabut atau asap. Atau seperti rombongan burung. Firakan min tayrin. Seperti rombongan burung yang sangat banyak juga kelihatan seperti itu gelap saja. Sawafin. Ini juga sebagai bukti bahwa Allah Maha Kuasa untuk menjadikan sesuatu yang bukan benda jadi benda. Waqala dan kemudian dikatakan kalimatani habibatani ila rahman taqilatani fil mizan khafifatani ala lisan subhanallah wa bihamdih Subhanallahil azim. Disebutkan pula dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dan juga Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Nasa'i bahwa Rasulullah SAW menyatakan dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah yang Maha Rahman yang paling berat dalam timbangan tetapi paling ringan di lisan Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdi ada tasbihnya ada tahmidnya. Ada tasbihnya, ada takbirnya. Al-Azim membesarkan Allah Ta'ala. Wa qala asqalu ma yudha' fil mizan al hasan. Dikatakan pula bahwa yang paling berat di dalam timbangan yaumul qiyamah adalah akhlak yang baik. Yang paling berat dari amalan-amalan para hamba yaumul qiyamah adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Wa kadzalikal mu'min ya'tihi 'amalus salih fi qabrihi. Demikian pula diriwayatkan bahwa seorang mukmin nanti di kuburnya akan didatangi amalun saleh. Qala fi ahsani suratin di dalam bentuk yang paling bagus, paras yang paling bagus. Sedangkan orang kafir akan didatangi amalnya yang jelek dalam bentuk paras yang paling jelek. Akbah surat Artinya ini sebagai dalil yang tadi. Bahwa amal soleh atau apa yang bukan benda bisa dijadikan benda. Didatangi oleh seseorang yang sangat tampan parasnya. Ditanya siapa kamu? Dijawab ana amaluka saleh. Aku adalah amalmu yang saleh. Sedangkan sebaliknya orang kafir didatangi orang yang buruk rupa yang mengerikan menjijikan dikatakan siapa kamu? Wajahmu wajah yang menunjukkan kejelekan dikatakan akulah amalmu. وروي أن الصلاة والزكاة والصيام والأعمال والأعمال البر تكون حول الميت في قبره. Diriwayatkan pula bahwa salatnya, zakatnya, puasanya, dan amalan-amalan bir akan berada di sekitar jenazah, di kuburnya sekitar mayit di kuburnya. Tudafi' anhu membela dirinya. Melindungi dirinya. Wa anil Qur'an yas'ad fayashfa'u lahu. Sedangkan Al-Qur'an naik ke atas. Dan kemudian juga yashfa'. Yashfa' artinya membela juga. Jumul qiyamah. Memberikan syafaat. Wa amma subhanallah ini hadis-hadis semua dibawakan untuk menunjukkan pendapat tadi bahwasanya Allah Maha Kuasa, untuk menjadikan ucapan-ucapan dan amalan-amalan menjadi benda yang bisa ditimbang. Wa amma subhanallah fa fi riwayat li Muslim subhanallah wa walhamdulillah tamla'a atau tamla'ani. Dalam hadis sahih Muslim, yakni matan hadis, wa subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi atau tamla'ani yang diragukan di situ. Apakah pakai lafaz mufrad tamla'u atau pakai lafaz musanna tamla'ani. Wal makna wahid, adapun makna sama. Memenuhi bainas sama'i wal ardi, bisa memenuhi langit dan bumi atau antara langit dan bumi. Fasyakkar rawi fil ladhi yamla. Maka ar-rawi ragu-ragu apa yang memenuhi langit dan bumi. Hal huwal kalimatani? Apakah itu kalimatan kedua-duanya? atau salah satunya dari kedua kalimat tersebut. Wa fi riwayat An-Nasa'i wa Ibnu Majah disebutkan at-tasbihu wa takbiru mil'us samawati wal ardi. Langit atau takbir dan tasbih akan memenuhi langit dan bumi. Wa hadhihi riwayah asbah. Dan riwayat inilah yang lebih mirip. Wa halil murad annahuma ma'an yamla'u ma baina samawati wal ard aw yamla'ani ma baina samawat sama'i wal ardi apakah yang dimaukan keduanya bersama-sama memenuhi langit dan bumi kalau bersama-sama memenuhi langit dan bumi berarti masing-masing memenuhi separuh kan begitu atau masing-masingnya memenuhi langit dan bumi au anna kullan minhuma yamla'u dhalik atau masing-masing dari keduanya memenuhi. Alhamdulillah juga memenuhi langit dan bumi. Tasbih juga memenuhi langit dan bumi. Hada muhtamal ini masih ada kemungkinan ini, masih ada kemungkinan itu. Wallahu ta'ala alam. Hurairah حديث rajul al الرجل الآخر takbir wahdahu yamla'u ma baina بين wal ardh dalam hadis Abu Hurairah disebutkan dari seorang dari Bani Sulaim menyebutkan bahwa takbir sendiri memenuhi antara langit dan bumi. Berarti yang benar yamla atau yang yamlaan, tamla atau tamlaani. Hah? Karena masing-masingnya memenuhi. Maka lafaz dengan lafaz mufrad. Dua-duanya memenuhi. Yang ini juga memenuhi, yang itu juga memenuhi. Wa bi kulli hal fatasbihu dunal hamd at tahmid. Ala kulli hal. Memang tasbih di bawahnya tahmid. Tidak sama dalam sisi keutamaan, walaupun dua-duanya utama. Kama jala sarihan fi hadithi Ali, sebagaimana datang riwayatnya dengan sarih, dengan sangat tegas dari Ali dan Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr dan seseorang dari Bani Sulaim. Anda tasbih nusful miza, Bahwa tasbih itu separuh timbangan. Sedangkan Alhamdulillah memenuhi timbangan. Wasababu dhalik. Sebabnya adalah anna tahmida isbatul mahamidi kulliha. Sebabnya adalah karena kalimat tahmid memuji adalah menetapkan seluruh pujian. Maka semuanya kena. Semuanya terkandung dalam alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalimat al lil Al-istighraq artinya mencakup semua yang namanya hamid. Segala puji. Walaupun kamu cari lafadznya, nggak ada kalimat kullu atau jami'u yang maknanya seluruhnya, nggak ada lafadznya. Tapi kenapa terjemahannya seluruh pujian atau segala puji bagi Allah? Karena kalimat al, alhamd yang namanya pujian semua pujian itu hanya milik Allah. Berarti kalau engkau kumpulkan semua sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang baik, semua puji-pujian terhadap Allah Taala terkandung dalam kalimat alhamd. Semua pujian ini milik Allah. Sehingga wajar kalau alhamd paling tinggi ya, di atas. Masabab wa sababu dhalik. Sebabnya adalah karena dia Alhamd mencakup segala macam pujian-pujian kulliha lillah. Padahal fi dzalika isbatu sifatil kamal. Maka terkandung dalamnya penetapan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Wa nu'util jalal. Nu'ut sifat juga. Dan segala macam sifat-sifat keagungan. kulliha seluruhnya. Dan mencakup juga tasbih di dalamnya. Pensucian. Karena itu juga pujian wa tanzih menyatakan kesucian Allah dari segala macam kekurangan-kekurangan. Anin naqais wal uyubi wal afat. Wa tasbih sedangkan tasbih subhanallah. Apa artinya? Maha suci dari apa? Dari segala macam naqais. Jadi alhamd sama tasbih sering diiringkan bersama subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Mengapa? Karena yang ini menetapkan seluruh pujian, yang ini membersihkan segala kekurangan. Dua kalimat yang hebat. Dua kalimat yang sangat tinggi. Yang pertama, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Maka kalau engkau urutkan pujian-pujian sifat-sifat Allah yang baik-baik semuanya, itu terkandung dalam kata Alhamd. Semua Alhamd ini, semua pujian ini milik Allah. Sedangkan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah maka kalau semua ada tuduhan-tuduhan, kekurangan-kekurangan segala macam, kita katakan subhanallah. Maha suci Allah dari segala macam kekurangan. Sebutkan kekurangan yang disebutkan oleh Bani Israel, Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Dikatakan Allah memiliki anak, subhanallah. Maha suci Allah untuk mengambil seorang anak. Mereka menyatakan kata Yahudi bahwa innallaha faqir wa nahnu agniya. Allah itu miskin, kami yang kaya. Karena Allah minta sedekah dari kami. Ini juga kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Dikatakan Allah pada hari Sabtu istirahat. Maka Allah katakan juga subhanallah, ma masana min lughub. Kami tidak pernah dikenai rasa takut. Eh, rasa lemah. Nggak pernah istirahat. Nggak pernah, nggak perlu yang demikian. Demikian pula ketika dikatakan bahwa Allah ini Allah begitu. ya, ila akhiri dengan satu kata subhanallah menjawab seluruh tuduhan-tuduhan bahwa Allah memiliki sifat-sifat jelek. Maha suci Allah dari semua apa yang mereka ucapkan. Maka lihatlah, yang satu mengumpulkan seluruh penetapan sifat baik, yang satu membersihkan dari segala sifat jelek. Walisbatu akmal minas salbi. Sekarang kalau masing-masing yang ini menetapkan sifat-sifat baik, yang ini membersihkan sifat-sifat jelek. Mana yang lebih tinggi dari keduanya? Isbat akmal minas salb. Penetapan itu lebih tinggi daripada penafian. Kalau pujian, pujian, pujian, pujian, pujian, itu cukup. Tetapi kalau pembersihan, pembersihan, pembersihan, tanpa pujian, kurang. Baik, ini kita bicara bahasa. Bukan kita bicara tentang menyamakan Allah dengan makhluk. Bicara bahasa. Bahwa pada makhluk-makhluk. Kalau seorang dipuji dengan penetapan, engkau alim, engkau pinter, engkau pandai dan sebagainya. Sama kalimat penafian, maksudnya muji juga. Kamu tidak bodoh, kamu tidak dungu, kamu tidak tuli, kamu tidak buta, ila akhirnya. Mana yang lebih tinggi antara keduanya? Kata para ulama, kalau yang pertama itu mesti pujian. Tetapi kalau yang kedua belum tentu. Kalau kita bicara tentang tiang, tiang tidak tuli. Tiang tidak buta, karena nggak punya mata. Tiang tidak tuli, karena nggak punya telinga. Ila akhirnya. Sehingga tidak bisa hanya penafian saja tanpa penetapan. Ini ketika para ulama membantah satu aliran yang berkata Allah tidak punya sifat. jahmiyah. Terus bagaimana? Masa Allah tidak punya sifat-sifat pujian? Enggak kalau kita mau memuji Allah cukup menyatakan bahwa Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah tidak begini, Allah tidak begitu. Kata para ulama, kamu menyatakan seperti itu, kamu menyamakan dengan benda mati yang juga tidak tuli, tidak buta, tidak karena nggak punya mata. Tidak bisa seperti itu. Tetapi kalau pujian sudah jelas pujian. Nah, kalau sudah dikatakan maha melihat, maka jelas tidak buta. Kalau dikatakan maha mendengar, jelas tidak tuli. Tapi kalau dikatakan tidak tuli, ada dua kemungkinan. Bisa jadi karena maha melihat, eh, karena maha mendengar, bisa jadi karena gak punya telinga. Sehingga tidak dikatakan mendengar, tidak dikatakan tuli. Ini barakallahu fikum. Sehingga kedua-duanya kata yang sangat hebat, sangat tinggi, tetapi yang namanya isbat akmal minas salbi. Lebih sempurna daripada penafian-penafian. Walihada lam yerid tasbih mujarradan. Oleh karena itu tasbih tidak pernah atau hampir tidak pernah sendirian. Mujarrad itu sendirian. Penyafian tidak sendirian. Lakin makrunan bima yadullu ala isbatil kamal. Tetapi selalu diiringi dengan penetapan sifat kesempurnaannya. Setelah penetapan sifat kesempurnaan, baru tasbih. Allah maha hidup. Allah tidak dikenai rasa kantuk, Allah tidak dikenai rasa tidur, tidak tidur dan tidak ngantuk. Dalam surat apa itu? Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu pujiannya, penetapan. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak pernah dikenai rasa kantuk, tidak pernah tidur. Ini penafian ini menyempurnakan atau menjelaskan lebih jelas lagi tentang Hayyun Qayyum, Maha hidup dan Maha berdiri sendiri. Maka ini kata-kata penting dari kaedah-kaedah dalam akidah asma wa sifat. Bahwa tasbih tidak pernah datang mujarradan. tidak pernah datang sendirian. Selalu diiringi makrunan bima yadulu ala isbatil kamal selalu datang diiringi dengan penetapan kesempurnaan. Fataratan yukran bil hamid. Kadang-kadang diiringi dengan alhamd seperti subhanallah wa bihamdih. Atau dengan ta'zim subhanallahil azim. Subhanallah bihamdih wa subhanallah walhamdulillah wataratan bismin minal asma'id dalah alal azamati wal jalal atau kadang-kadang diiringi pula <coughs> dengan nama-nama Allah yang menunjukkan keagungannya yang menunjukkan ketinggiannya seperti subhanallahil azim فإن كان حديث أبي مالك يدل على أن الذي يملأ ما بين السماوات والأرض هو مجموع التسبيح والتكبير فالأمر ظاهر maka Kalau hadis Abi Malik menunjukkan bahwa yang memenuhi langit dan bumi itu bersama-sama antara tasbih dengan takbir, maka itu wajar. Itu perkara yang wajar. Al-amr zahir. Perkaranya sangat jelas. Karena tasbih memang selalu diiringi dengan yang lain. Maka tasbih wa tahmid tamla'ul mizan. Bahwa kedua-duanya tamla'ani baina samawati wal ardh Wa in kana al-murad anna kullan minhuma yamla'u dhalik. Walaupun yang dimaukan adalah masing-masingnya memenuhi langit dan bumi, tetapi selalu disebut berdua. Fa inal mizan awsa' mimma baina samawati wal ard. Karena mizan lebih luas daripada langit dan bumi. Fama yamla'ul mizan huwa akbar mimma yamla'u ma baina sama'i wal ard. Apa yang memenuhi mizan itu lebih besar daripada apa yang memenuhi antara langit dengan bumi. Wa yadullu alaihi annahu sahha an Salman radhiyallahu taala anhu. Dan yang menunjukkan hal itu adalah apa yang telah sahih dari Salman radhiyallahu anhu. Bahwasanya dikatakan yudha al-mizan yaumil qiyamah. Timbangan diletakkan yaumil qiyamah. Falau wuzina fihi samawati wal ardu lawasi'at. Kalau saja ditimbang langit dan bumi akan mencakup atau akan akan luas. Bisa. Cukup. Nah. Cukup. Untuk menimbang langit dan bumi. Berarti besar mana? Nah, besar mizan. Diletakkan mizan yang kalau ditimbang padanya langit dan bumi akan cukup. Fatakulul malaika. Maka malaikat pun berkata, Ya Rabbi, liman tazin hadha. Ya Rabbi, untuk nimbang apa sebesar ini? Fayaqulullah, Liman syi'tu min khalqi. Aku akan timbang apa yang aku kehendaki dari makhluk-makhlukku. Yang terserah aku. Fatakulul malaikah. Maka malaikat pun berkata, Subhanak, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah. Berarti kami ini belum menyembah engkau sebenar-benarnya penyembahan. Engkau belum atau aku belum menghambakan kepadamu diri-diri kami dengan penghambaan yang benar masih bertanya ini untuk apa? Wa al hakim marfu'an wa sahahah. Dan Imam Hakim mengeluarkan hadis ini secara marfu' dan menganggapnya sahih. Walakin al-mauquf wal masyhur, tetapi kalau yang masyhur bahwa hadis ini mauquf hanya pada ucapan sahabat yang mulia yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ala kulli hal. Berita seperti ini walaupun hanya pada para sahabat, hukumnya hukum marfu'. Mengapa? Karena bukan sesuatu yang bisa diucapkan dari ra'i. Bukan sesuatu yang bisa diucapkan dari ra'i. Tetapi ucapan yang pasti beliau dapat dari gurunya, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Selesai masalah tasbih dengan tahmid. Amma takbiru fa fi hadis Abi Hurairah Adapun takbir disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan seseorang dari Bani Sulaim, "Annahu wahdahu yamla'u ma baina samawati wal ardh Wa takbir memenuhi antara langit dengan bumi. Wa fi hadis Ali, "Anna takbir maat tahlil." Takbir dengan tahlil dengan la ilaha illallah memenuhi antara langit dengan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Amma tahlil wahdahu, adapun tahlil la ilaha illallah wahdahu sendirian innahu yasil ilallah dia akan sampai kepada Allah min ghairi hijab sampai kepada Allah tanpa hijab bainahu wa bainahu antara kalimat itu dengan Allah tidak ada hijab dikeluarkan oleh Tirmizi dari hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda ma qala abdun la ilaha illallah mukhlishan illa futihat lahu abwabu samawat. Afwan abwabu samai. Tidaklah seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas kecuali dibuka pintu-pintu langit. Hatta tufdiya ilal arsh. Sampai mencapai arsh Allah. Majtunibatil kabair. Selama dosa-dosa besar dijauhi. Kalau mengucapkan la ilaha illallah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala akan sampai. Wa qala Abu Umamah, "Ma min 'abdin yuhallil tahlilatan." Tidaklah seorang hamba menyebutkan satu kalimat la ilaha illallah. Fayunahnihuha syai'un dunal arshi. Tidaklah seorang hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian terhalang oleh sesuatu tanpa arus atau selain arus. Tidak akan terhalang oleh apapun sampai ke arus. Nah, nah itu menahan. Kalau <clears throat> itu apa? Bahasa Arabnya. Sama, mirip tapi pakainya hak kecil. Nah, yang tanah nah. Miyunah ini. Tidak. <clears throat> kalau ya kalau ya kalau ya tanah itu dengan endaham endaham warada annahu la ya'diluha syai'un fil mizan maknanya bahwasanya tidak akan ada yang bisa mengimbangi sedikit pun dari beratnya kalimat itu di timbangan besar kecil tadi katakan besarnya memenuhi ini besarnya memenuhi itu artinya dibandingkan dengan yang lain dia memenuhi timbangan mengalahkan yang lain. Sebagaimana dalam hadis al-bitaqah yang masyhur. Waqad kharraja Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i fi akhir fi akhirih indal Imam Ahmad. Wa la yadhkul syai'un bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis ini Imam Ahmad menyebutkan riwayat dari Nabi bahwa Nabi menyatakan hmm. tidak ada yang beratnya seperti bismillahirrahmanirrahim. Hadis bitokoh sudah pernah disampaikan ketika seseorang dalam keadaan dibuka catatan dosanya 99 lembar. Semuanya dalam keadaan dosa. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Sampai orang itu putus asa dan menyatakan dalam hatinya saya akan binasa. Pasti saya binasa. Ditanya, halaka min hasanah? <coughs> Apakah kau punya kebaikan? Orang itu menjawab, tidak ya Rab. Aku nggak punya kebaikan apapun. Karena merasa sudah sekian banyaknya dosa. Tis'ah wa tis'ina sijillat. 99 lembar, gulungan. Kulli sijin, sijillin muddal basar. Satu lembarnya sejauh mata memandang. Maka dia sudah putus asa. Tetapi Allah katakan, balaka hasanah bahkan engkau punya hasanah. Bahkan engkau punya hasanah. Dikeluarkan catatannya. Ternyata kecil sekali kalimat la ilaha illallah. Ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqah, ma hadhihi sijillat. Apa bandingnya kartu kecil ini dengan 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Ma hadhihi al-bitaqah, ma hadhihi sijillat. Innaka la tudlam engkau tidak akan didolimi. Ditimbang. Ternyata ketika ditimbang, ada fi kifah, wahadihi fi kifah, tangan timbangan dan tangan timbangan, qala taqulatil bitaqah wa tashat as-sijillat. Bitaqah tadi berat, sedangkan sijillat tadi ringan sekali. Maka diampunilah seluruh dosa-dosanya dan dimasukkan dalam jannah dengan kalimat la ilaha illallah. Ini barakallahu fikum. Dalam satu riwayat karena ada kata bitokoh kartu kecil tadi maka hadisnya terkenal dengan hadis bitokoh. Kisahnya dikatakan kisah bitokoh. Allah kulli hal. Di sini ada masalah. Apa? Kenapa kok kecil? Katanya memenuhi timbangan. Hadis tadi mengatakan memenuhi timbangan. Maka dijawab di sini bahwa kalimat memenuhi timbangan itu maknanya mengalahkan berat yang lainnya. Maknanya mengalahkan berat yang lainnya. Bisa jadi juga jawabannya seperti jawaban yang pertama. Bahwa bentuk penimbangan ada tiga bentuk. Ada yang timbang orangnya dan itu sahih riwayatnya. Tentang Ibnu Mas'ud. Ada orang yang kecil, kurus tetapi beratnya mengalahkan gunung Uhud. Ada yang dalam keadaan gemuk besar tetapi sangat ringan. Karena yang menjadi berat dia bukan badannya tetapi amalannya. Ada juga penimbangan catatan. Nah, ini hadis bitokoh. Yang ditimbang catatannya. Yang ketiga, yang ini. Yang dikatakan memenuhi timbangan. Artinya yang ditimbang adalah benda, amal solehnya yang dijadikan seperti benda. Dan Allah maha bisa. Allah maha kuasa. Wala yathqul syai'un bismillahirrahmanirrahim. Wa fil musnad, dalam musnad, dari Abdullah bin Amr dari Nabi SAW annahu qala inna Nuhan alaihi salam lamma hadaratul wafa Nabi Nuh alaihi salam ketika dihadiri kematiannya qala libnihi berkata pada anaknya amuruka bila ilaha illallah atau perintahkan engkau dengan kalimat la ilaha illallah fa inna samawati sab' wal ardina sab' law wudi'at fi kiffah wudi'at la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Kata Nuh pada anaknya, aku pesankan padamu dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sesungguhnya tidaklah kalimat la ilaha illallah diletakkan di satu tangan timbangan dan kemudian langit dan bumi seluruhnya disebutkan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh pula diletakkan di tangan timbangan yang lain, niscaya akan berat la ilaha illallah. Harus sebutkan dua itu. Ya, ya. Warijaluhu thiqat ada catatan nomor dua. Warijaluhu thiqat wa sahaha isnadahu al Hafidh Ibnu kathir. Hadisnya sahihkan oleh Hafidh Ibnu dalam Bidayah wa Nihayah. Lihat pula Majma' az-zawaid. Wa fihi ya an Abdullah ibni Amr anin Nabi sallallahu Ada riwayat dari Abdullah ibni Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma dari Nabi SAW bahwa beliau berkata, Inna Musa alaihi salam qala. Bahwa Musa pernah berkata, Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an adkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ajari aku satu kalimat yang aku bisa mengingat engkau dan berdoa kepadamu dengannya. Qala ya Musa, qul la ilaha illallah wahai Musa. Ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Musa, qala kullu ibadik yaquluna hadha atau yaqulu hadha. Kalau la ilaha illallah semua hamba mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Innama uridu syai'an tahussuni bih. Aku ingin yang khusus untukku Qala ya Musa, "Law anna samawati law anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah." Ya Musa, kalau langit-langit yang tujuh dan semua yang meramaikan di dalamnya selain aku dan juga bumi-bumi yang tujuh diletakkan di satu tangan timbangan dan la ilaha illallah diletakkan di tangan timbangan yang lain niscaya akan berat la ilaha illallah. Bukan langitnya saja, tapi semua yang ada dalamnya. Wa qad ikhtalafa fi al kalimataini afdal. Baik, itu keutamaan kalimat la ilaha illallah. Sekarang telah berselisih para ulama yang mana yang lebih berat atau yang mana yang lebih utama. Akalimatul hamdi atau kalimatut tahlil. Apakah kalimat pujian alhamdulillah atau kalimat la ilaha illallah? Wa qad haka al ikhtilaf Ibnu Abdul Barr wa ghairihi. Telah dihikayatkan kisah perselisihan para ulama ini dengan alasan-alasan dan dalil-dalilnya oleh Ibnu Abdul Barr dan lain-lainnya. Berkata An-Nukhai, ini Ibrahim An-Nukhai. Kanu yarawna mereka dulu berpendapat, "Annal hamda aktsarul kalami tad'ifan." Bahwasanya mereka berpendapat kalimat alhamdu adalah yang paling terbanyak dari kalimat-kalimat atau dari ucapan-ucapan tad'ifan, pelipatannya, bukan kelemahannya. Kadang-kadang tad'if kalau bicara hadis maknanya pendhaifan. Tapi di sini tad'if dari dilipat kalikan dari ta'afa yudha'ifu tad'ifan. Wa qala Tsauri laisa yudha'af min al-kalami misal al-hamd. As-Sauri juga berkata enggak ada kalimat yang dilipatkan, dilipat gandakan pahalanya yang seperti kalimat alhamdulillah. Walhamdu yatadamman itsbata jami'an wa al kamali lillah. Mengapa demikian? Karena sudah dijawab tadi, alhamdu mencakup seluruh pujian. Ketika engkau menyatakan Alhamdulillah, maka engkau memuji Allah dari segala sisinya. Termasuk pujian bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadah. La Allah, Itu pujian juga. Allah satu-satunya yang maha tinggi. Allah satu-satunya yang maha kuasa untuk berbuat apapun. Itu semua pujian. Dan itu disebut dengan satu kalimat. Alhamdulillah. Semua pujian ini milik Allah. Alhamdulillah. Walhamdu yatadamman isbat jami'an wa il kamal. Kalimat alhamdu mencakup semua jenis kesempurnaan. Masuk di dalamnya juga kesempurnaan keesaannya. Tauhid. Wa fi musnadil imami Ahmad dan dalam musnad Imam Ahmad dari Abi Sa'id wa Abi Hurairah dari Nabi SAW qala inna Allah astafa minal kalami arba'an sesungguhnya Allah Ta'ala memilih dari ucapan-ucapan itu empat ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah kandungan maknanya mensucikan dari segala macam kekurangan-kekurangan Alhamdulillah menetapkan seluruh pujian-pujian la ilaha illallah mengesakannya bahwa pujian itu hanya milik Allah tidak milik yang lain sedangkan Allah akbar semua makna yang mengandung pengagungan Faman qala subhanallah kutibat lahu ishruna hasanah. Siapa yang mengucapkan subhanallah dicatat 20 kebaikan. Au huttat anhu 20 sayyi'ah. Atau dihapus daripadanya 20 kejelekan. Sedangkan yang mengucapkan Allahu Akbar juga demikian. Dicatat 20 kebaikan atau dihapus 20 kejelekan. Wa man qala la ilaha illallah mithla dhalik dan mengucapkan la ilaha illallah juga demikian.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 Tetapi ingat, yang kita katakan ahlu sunnah tentang bid'ah tersebut adalah cara-caranya. Adapun tahil mengucapkan la ilaha illallah, hendaklah kita harus mengucapkan lebih banyak dari mereka. Demikian pula ketika kita memuji Allah atau bersalawat kepada Nabi, harusnya lebih banyak dari mereka dan dengan cara yang sunnah. Jangan sampai membantah yang ifrat, kita terjerumus ke dalam yang tafrid. Ini ifrat kebablasan dengan cara-cara bid'ah. Kemudian kitanya frit, melalaikan dikir-dikir tadi. Harus lebih sering. Ya. Enteng di mulut kalimat subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Nah, ada sebab atau tidak ada sebab? Apalagi ada sebab. Ya. Ini, itu, subhanallah. Dikit-dikit subhanallah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada yang mengagungkan Allahu Akbar. Subhanallah. Ini kalimat-kalimat yang barakallahu fikum ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan beratnya sebagaimana dibahas. Memenuhi timbangan, memenuhi langit dan bumi. Nah, barakallahu fikum.